ila Alhamdulillah ibu-ibu sekalian rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat hidayah serta taufiknya sehingga pada pagi hari ini kita diketemukan kembali uh, untuk menuntut ilmu syar'i uh, dengan tujuan untuk menuntut ilmu syar'i yang dimana perlu diingatkan bahwasanya harus terus diingatkan ya. sesungguhnya menuntut ilmu syar'i ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala e, ibadah salah satu ibadah bentuk ibadah yang afdal yang utama ya di antara ibadah-ibadah yang utama dan ketaatan yang agung yang dimana syariat Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yaitu adalah menuntut ilmu syar'i menuntut ilmu syar'i sangat ditekankan sangat dianjurkan oleh agama kita yang mulia dinul Islam di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9 Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab Adakah sama orang-orang yang mengetahui? Ya, adakah sama orang-orang yang mengetahui ilmu syar'i, ilmu din dengan orang-orang yang tidak mengetahui tentang uh, syariat Islam. Sesungguhnya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Ini tentang ayat yang Allah memuji orang-orang yang berilmu, ya, yang menuntut ilmu syar'i. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah bahwasanya Nabi SAW bersabda mayyuridid mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan difahamkan dia di dalam ilmu agama barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan memfahamkan dia di dalam ilmu din eh, ilmu syariat Islamiyah ini adalah kebahagiaan itu ya melakukan kaki ke majelis ilmu menandakan Allah menginginkan kebaikan kepada kita ya bahwasanya menuntut ilmu adalah salah satu jalan yang paling agung untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu syar'i adalah salah satu jalan yang agung untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala jannah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahih dalam sahihul jami dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di dalamnya menuntut ilmu syar'i maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya menuju jalan jalan menuju surga. Jadi Allah akan memudahkan baginya yang eh, apa, menempuh sebuah jalan yang mengantarkan kepada surga hadis riwayat Imam Muslim ya, jadi barang siapa yang menempuh suatu jalan kita pergi dari rumah ke sini uh, untuk menuntut ilmu syar'i ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk menuju jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala uh, sebaliknya perlu diketahui ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Sebaliknya, siapa saja yang berpaling dari menuntut ilmu, maksudnya enggan untuk menuntut ilmu syar'i, malas ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat. Jadi ada ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mempelajari dinul Islam, agamanya ya, yang sangat dicintainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kehidupan sempit di dunia yaitu dengan azab di kubur kata Ibnu Katsir dan juga dengan kesempitan hati di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 124. Qala Allah Ta'ala ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى Toha 124 Dan barang siapa berpaling yang enggan dari peringatanku Peringatan adzikri di sini adalah ya Al-Quran dan Sunnah yang mempelajarinya enggan mempelajarinya berpaling maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kehidupan yang sempit adalah azab kubur dan juga kesempitan hati di dunia. Jadi dia gelisah, tidak lapang, tidak tenang meskipun banyak hartanya, meskipun jabatannya tinggi, meskipun dunia semua berkumpul kepadanya, tapi hatinya tetap sempit ya, tetap tidak lapang, tidak bahagia gitu. Ya, inilah siksaan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia kan dia berpaling dari mempelajari ilmu din ya, ilmu syariat Islamiyah. Nah, ini sebagai mengingatkan ya setiap kita menuntut ilmu supaya istiqomah di dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, meneruskan pembahasan kita mengenai talbisul iblis tipu daya iblis laknatullah sampai kepada iftirakul ummah pembahasan mengenai perpecahan umat dan membahas sekte-sekte atau golongan-golongan yang menyimpang dari jalan atau manhaj ahlu sunnah wal jamaah di mana kita sudah bahas ya eh, tentang firqoh ini semuanya 72 Kemudian Imam Ibnu Qayyim Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala mengatakan e, pokoknya atau induknya 72 ini ada 6 istihadnya beliau ada sebagian mengatakan 5 ada sebagian 4 intinya sama saja ini istihadiah beliau mengatakan yang 6 ya pokok daripada uh, golongan itu golongan yang tersesat dari ahlu sunnah diantaranya haruriyah yaitu sektornya khawarij ya kita sudah bahas kemudian Qadariyah kemudian Jahmiyah kemudian Murji'ah kemudian Rafidhah dan Jabariyah nah tentang Haruriyah sudah selesai sampai ada 12 ya Maimuniyah yang terakhir ya, sekarang kita bahas tentang yaitu madhab atau golongan Qadariyah madhab Qadariyah ini adalah sebuah madhab ya dikatakan qadariyah karena dinisbatkan kepada pemahamannya ya kalau al khawarij al hururiyah dinisbatkan kepada tempatnya yaitu harura dinisbatkan ini disandarkan ya kalau qadariyah dia dinisbatkan kepada pemahamannya tentang qada dan qadar Paham Qadariyah atau golongan Qadariyah ini ini muncul pertama kali di khalifah di zaman khalifah Muawiyah. Jadi di akhir-akhir generasi sahabat. Karena para sahabat itu terakhirnya di zamannya Muawiyah Yazid mungkin Yazid masih ada ya Anas bin Malik. Setelah Muawiyah yaitu anaknya Yazid bin Muawiyah muncullah paham Qadariyah yang pertama ini Qadariyah muncul di Basrah di mana Basrah itu sekarang Irak sama Iran dulu namanya Basrah di kota itulah di kota Basrah muncullah kelompok Qadariyah kelompok Qadariyah adalah mereka yang mengingkari takdir yang mengingkari adanya takdir yaquluna mereka berpendapat tentang takdir tentang kodok dan kodar ya bahwasanya apa yang terjadi di alam semesta tidak ada di, tidak ada sebelumnya itu apa takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi di alam semesta, di bumi, di langit itu tidak ditetapkan tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kejadian-kejadian yang ada di dunia khususnya itu hanyalah semua dari perbuatan manusia, dihasilkan dari pekerjaan perbuatan manusia. Dan tanpa didahului takdir sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya jadi intinya pendapat mereka begitu jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta khususnya di bumi tidak didahului dengan takdir atau qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala akan tetapi apa yang terjadi yang di, di bumi adanya kehidupan adanya sebuah kejadian apa saja yang dilakukan oleh hamba itu hasil perbuatan hamba tidak ada sangkut paut dengan takdir sebelumnya. Jadi tidak ada penetapan takdir intinya begitu sebelumnya. Ini menurut paham mereka. Mereka Qadariyah golongan yang mengingkari rukun iman yang keenam dari rukun-rukun iman. Arkanul iman sita ya. Rukun iman ada enam. Yang terakhir adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarihi. Yang keenam adalah mengimani, beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Nah ini oh, kelompok Qadariyah mereka mengingkarinya. Mengingkari ya rukun iman yang keenam. Padahal bahasanya rukun iman itu yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahasanya rukun iman itu ada enam ini sudah ijma ulama, ijma'ul umat. Ini ini usuluddin, ini pokok-pokok agama. Tidak bisa, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Dalam hadis Jibril, hadis yang panjang dari riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Jibril berubah menjadi seorang manusia yang tidak dikenal oleh penduduk Madinah pakai baju yang putih dan rambut yang hitam. Tetapi penduduk Madinah juga ya, tidak mengenal tapi tidak ada bekas-bekas dari eh, orang musafir perjalanan jauh. Kemudian bertanya, ya, eh, Jibril alaihissalam apa itu apa yang maksud dengan hakikat atau apa hakikat daripada iman itu maka Rasulullah SAW menjawab al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini di Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, iman adalah beriman. Kamu kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, eh, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, hari kiamat dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, semuanya itu ada rukun iman itu dari Allah Subhanahu wa taala, syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengingkarinya. Ya, rukun iman yang keenam. Wasamu kemudian uh, juga dinamakan oleh para ulama Qadariyah dinamakan oleh para ulama sunnah sebut Majusi Hadil Ummah. Qadariyah disebut kelompok majusi hadil ummah jadi majusinya umat Islam kenapa karena mereka hampir mirip pemahaman dengan orang majusi li'anahum mereka orang majusi yang dimana uh, e, memiliki pemahaman bahwasanya ilah itu ada dua orang majusi mengatakan pencipta itu ada dua yaitu ada yang pencipta pencipta cahaya eh, cahaya sebagai pencipta kebaikan dan kegelapan sebagai pencipta keburukan itu majusi pemahaman keyakinannya jadi kebaikan kebaikan itu diciptakan dari cahaya kemudian kejahatan dari kegelapan nah orang Qadariyah disamakan dengan Majusi kenapa? Karena orang Qadariyah beranggapan bahwasanya setiap makhluk setiap manusia maksudnya dia menciptakan perbuatannya sendiri gitu Dia menciptakan perbuatan sendiri. Kita makan, kita minum, bekerja, menikah dan lainnya itu diciptakan oleh oleh dirinya, tidak ditetapkan dengan takdir begitu. Walau dia pun dari kita min Allah. Mereka beranggapan bahwasanya semua pekerjaan, perbuatan hamba tidak ditakdirkan sebelumnya begitu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka menetapkan adanya pencipta yang banyak yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka qadariyah akhirnya menetapkan apa? Bahwasanya pencipta itu banyak bukan Allah saja. Karena setiap orang bisa menciptakan amalnya, menciptakan perbuatan yang enggak ada sangkut paut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka beranggapan Allah itu enggak mengetahui sebelumnya hamba itu mau berbuat apa begitu hamba itu berbuat maka Allah tahu ya seperti kita sebelum datang pengajian Allah Subhanahu wa taala itu nggak tahu kita itu mau ke pengajian apa tidak begitu nanti datang di pengajian nah Allah tahu oh, hamba ini ke pengajian kata mereka jadi ini sesatnya mereka mereka menganggap setiap orang bisa menciptakan perbuatannya menciptakan aktivitasnya sendiri tanpa didahului dengan takdir aja Allah nggak tahu sebelumnya naudzubillah inilah dikatakan oleh para ulama mereka seperti majusi karena Majusi menetapkan ada dua pencipta di alam semesta, yaitu cahaya dan kegelapan. Cahaya menciptakan kebaikan dan kegelapan menciptakan keburukan. Dan Qadariyah ini lebih ya, lebih sebenarnya kalau dilihat kata ilmu Qayyim al lebih sesat dari Majusi. Kenapa kalau Majusi hanya menetapkan dua pencipta? Tapi kalau Qadariyah menciptakan apa? Meyakini ada pencipta yang bermacam-macam, banyak karena ya, setiap orang menciptakan amalnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menciptakan amal itu adalah Allah Subhanahu wa taala, menciptakan eh, aktivitas kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96 As-Saffat ayat 96 wallahu khalaqakum wama ta'malun As-Saffat ayat 96 dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dan telah menciptakan apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi amal itu sudah Allah ketahui sebelumnya di lahul mahfud. Allah sudah mengetahui hamba itu akan memilih mana jalannya. Allah sudah tahu. Karena Allah Allah samiul alim, Allah samiul basir. Ya. Allah mengetahui ya, dengan ilmu. Jadi intinya inilah pemahaman uh, Qadariyah. Jadi mereka mengingkari tentang adanya takdir. Jadi tidak ada takdir, manusia nggak ada nggak takdir sebelumnya. Jadi mereka menciptakan amalnya sendiri-sendiri. Nah ini e, tentang Qadariyah, sepintas mengenalkan tentang madhab Qadariyah. Jadi pertama muncul di akhir-akhir generasi sahabat itu bukan Muawiyah, itu zamannya Yazid bin Muawiyah anaknya Muawiyah itu masih hidup Anas bin Malik itu Umar masih hidup ya yang muncul di Basra Nah, uh, golongan ini memang tidak ada maksudnya sekarang ya yang menisbatkan Qadariyah nggak ada. Kalau golongannya sudah memang habis waktu itu orang-orangnya tapi pemahamannya manhajnya itu apa dinukil dari buku-buku maksudnya terpelihara di buku mereka maka akhirnya sampai di zaman sekarang meskipun tidak ada eh, organisasinya nggak ada ininya namanya kodaria maka pemahamannya sampai di sini sampai di apa di eh, apa sampai zaman sekarang maksudnya pemahamannya nah ini kodaria dilihat di buku terbagi menjadi 12 sektor. Kata Imam Ibnu Ibnu Jauzi ya, tanya Ta'ala Qadariyah ini terbagi menjadi 12 sektor Pecah Jadi biasa ahlu bid'ah itu akan terpecah-pecah Satu golongan pecah karena tidak cocok dengan gurunya Dibuat golongan lain Kemudian pecah lagi, pecah lagi ya nah, Qadariyah terpecah menjadi 12 golongan sekte ini golongan yang pertama ada Ahmariyah Ahmariyah ya dinisbatkan kepada pendirinya Al-Ahmari ya. Aliran ini beranggapan bahwa syarat keadilan Allah ialah dia menyerahkan seluruh urusan hambanya dan menghalangi mereka dari segala perbuatan maksiat. Nah ini diantara apa namanya e, pemahaman mereka yang menonjol Qadariyah yaitu eh, ahmadiyah maksudnya Ininya sektenya aliran ini beranggapan bahwa syarat keadilan Allah ialah dia menyerahkan seluruh urusan hambanya. Nah, jadi Allah enggak ikut campur begitu dan menghalangi mereka dari segala perbuatan maksiat. Jadi harus Allah harus, menghalangi manusia berbuat maksiat. Kata kata mereka ya. Jadi ini keadilan Allah. Jadi kalau Allah membiarkan mereka bermaksiat kemudian disiksa berarti tidak adil kata mereka. Padahal ini kesalahan bahwasanya manusia itu ya diberi dua jalan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa manusia itu bisa memilih ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 8 fa'alhama fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha maka Allah mengilhamkan kepada jiwa setiap jiwa itu jalan kepastikan dan ketakwaan bisa jadi orang itu ada apa namanya orang itu bisa jadi fasik bisa jadi takwa ia diberikan asy ayat 8 falhamaha fujuraha wa taqwaha ini keadilan Allah Subhanahu wa taala ya dan eh, hamba disuruh untuk memilih mana jalan eh, takwa ini ini jalan yang e, apa yang maksiat maka hamba suruh memilih dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui akhirnya apa yang dipilih oleh oleh hamba tersebut. Nah, ini pemahaman daripada Qadariyah. Jadi intinya oh, hamba itu nggak boleh bermaksiat. Kalau bermaksiat berarti disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya, bermaksiat disandarkan kepada hamba. Meskipun Allah sudah tahu bahwasanya si hamba itu akan bermaksiat. Nah, ini kesalahan dari Ahmariyah ya, masalah akidah. Jadi segala urusan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di lahul Mahfud Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49 Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar Sesungguhnya segala sesuatu itu udah apa sudah kami tentukan, sudah kami ciptakan, kemudian ditentukan takdirnya. Al-Qamar ya 49. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir, jadi takdirkan semuanya yang baik yang buruk ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim riwayat eh, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud di mana tatkala bayi eh, tatkala janin umur 4 bulan maka turunlah malaikat dan meniupkan ruh Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat itu, "Uktub" tulislah apa yang harus aku tulis wahai Rabbul Alamin wahai Tuhan semesta alam wahai Tuhanku maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tulislah rezekinya tulislah ajalnya tulislah yaitu ah, apa apa nama sa'adah termasuk orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat atau syaqawah orang yang sengsara di dunia. Sengsara di sini bukan sengsara masalah harta, tapi sengsara dalam masalah hidayah. Jadi sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Uh, ajalnya sudah ditentukan ditulis. Nah, itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala ya. Uh, apakah dia nanti berbuat maksiat yang lainnya. Jadi sudah tercatat di lahul mahfud. Uh, kemudian ini kelompok akhariyah ya intinya mereka salah memahami tentang masalah takdir jadi dikatakan kalau Allah e, menyiksa orang yang bermaksiat tidak adil begitu. Kenapa? Karena apa namanya? Harusnya bisa menghalangi orang bermaksiat begitu, tidak disuruh untuk maksiat. Nah, ini pemahaman yang salah dari Qadariyah. Uh, e, yang kedua ada sanawiyah. Sanawiyah ya. Mereka berpendapat bahwa seluruh kebaikan berasal dari Allah sementara kejahatan berasal dari iblis. Mereka pernah bahwa seluruh kebaikan berasal dari Allah. Ya memang kalau secara ini kebaikan dari Allah semuanya. Sementara kejahatan berasal dari iblis. Ini ini ini salah. Ya. Semua kebaikan, kejelekan memang dari Allah secara takdir kauniyah. Takdir kauniyah. Siapa yang menciptakan iblis? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua, iblis diciptakan, setan diciptakan, kekufuran diciptakan, semua Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62. Az-Zumar ayat 62 Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil Allah menciptakan segala sesuatu Segala sesuatu di sini syai ini nakirah maksudnya semua yang ada di kaun, yang ada di alam semesta Allah ciptakan semuanya. Ya, kebaikan, keburukan, kemusyrikan, uh, apa uh, kemusyrikan, kemudian tauhid, sunnah, bid'ah, ya, maksiat, ketahatan semua Allah yang ciptakan. Iblis, setan, para nabi, para rasul semua kula syai segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu dan dia memelihara ciptaannya semuanya. Jadi tidak benar kalau kejahatan dari iblis. Memang ketika penasabannya iblis, memang kalau Allah menciptakan semuanya, tapi ketika uh, eh, kejelekan jangan dinisbatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kepada syaitan. Bukan berarti setan yang menciptakan itu semua enggak. Jadi tidak pantas meskipun Allah yang menciptakan kejelekan atau kejahatan tidak boleh disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu hanya kepada hamba. Kalau kejelekan itu kepada hamba dan kepada syaitan tidak boleh dinisbat, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini pendapat tanawi ya. E, mereka seluruh kebaikan berasal dari Allah, sementara kejahatan berasal dari iblis. Ini tidak benar ya. Memang dari Allah semuanya. Tapi ketika disandarkan itu tidak boleh kepada Allah tentang ke kejelekan kejahatan tidak boleh. Nah kemudian eh, yang ketiga yaitu Mu'tazilah, ini Mu'tazilah sektenya. Dan Mu'tazilah ini pecahan dari Qadariyah. Mu'tazilah kelompok ini menyatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Ya, jadi Mutazila adalah sebuah kelompok yang mengingkari Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Jadi mereka beranggapan Al-Qur'an itu makhluk, kata Mutazila. Ini tidak benar. Kalau ditanya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah Ibu, Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, jadi Al-Quran itu, Al-Quran itu adalah kalamullah bukan makhluk Allah. Dalilnya adalah dalam surat At-Taubah ayat 6. Dalil di mana Al-Quran itu adalah kalam bukan makhluk. Kalam Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya, wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa hatta yasma'u hatta yasma'a kalam Allah atau ayat 6 dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah kata-kata hatta yasma'a kalam Allah ya supaya ia sempat mendengar firman Allah ya, sadarkan kepada Allah kalam Allah ya firman ucapan perkataan Allah Subhanahu wa taala ini tidak benar dan sekarang sampai sekarang ada pemahaman ini ya sampai sekarang ada hati-hati mengatakan Al-Quran itu adalah bukan Allah tapi makhluk katanya memang kalau kertas-kertasnya iya makhluk Allah tapi di dalamnya yang dibaca itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala ini eh, pendapat orang Mu'tazilah ini masyur pendapatnya Al-Quran itu adalah makhluk maka berkata para imam Imam Malik Imam Darul Hijrah mengatakan barang siapa yang mengatakan Quran itu makhluk maka dia kufur Malik mengatakan, siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, maka dia kufur. Kenapa? Kelompok Mu'tazilah mengingkari Allah itu apa firman Allah itu adalah makhluk karena mereka mengingkari apa? sifat Allah. Apa sifat Allah? Hah? Enggak, sifat Allah dari eh, kalam. Ya, Ya, jadi kenapa mereka mengingkari bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah? Jadi mereka mengatakan makhluk saja, bukan kalam. Bukan kalamullah, bukan firman Allah. Karena mereka berkeyakinan Allah itu tidak punya sifat berkata-kata, berbicara. Jadi meniadakan sifat kalam. Ada namanya sifat kalam kan? ya antara sifat-sifat zatiyah, sifat zatnya Allah adalah kalam, berbicara. Mereka ingkari kalau menisbat, kalau menetapkan Allah itu berbicara berarti sama dengan makhluk. Nah, mereka begitu beranggapan. Padahal itu salah. Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan hatta yasma'a kalam Allah. Supaya mereka mendengarkan, sempat mendengarkan firman Allah. Berarti Allah berkata-kata berbicara. Mereka tidak setuju. Makanya kalian tidak setuju dengan Allah itu berkata-kata, maka Al-Qur'an ini bukan firman-Nya tapi makhluk ya nah ini ini eh, apa usulnya apa e, pokoknya kenapa mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk alasannya karena mereka mengingkari sifat Allah kalam ya begitu Al-Sunnah tuh Al-Sunnah mengatakan Al-Qur'an itulah kalam Allah kenapa karena menetapkan Allah itu punya sifat kalam berkata-kata berbicara ini dalilnya dan banyak bukan satu ada beberapa dalil cuman ini kita ketahui satu juru atau bah ya ya Ah, jadi intinya harus sudah jamaah di antara akidahnya ibu harus dipegang menetapkan sifat kalam Allah berbicara. Ya, buktinya juga apa? Buktinya juga kisahnya Musa alaihissalam ya dalilnya juga dalam surat Al-Araf misalnya 124 atau berapa dilihat Al-Araf ketika Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina, malum kan? Maka ah, Nabi Musa alaihissalam berbicara kepada Allah dan Allah berbicara langsung wa kallamallahu Musa taklima Allah berbicara langsung kepada Musa ya di sana di, di, dikatakan bahwasanya eh, Al-Arab yang berapa? Di Dila 124 ada nggak kisah itu atau 140-an ya saya lupa. Dari sana Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kisah pertemuan Nabi Musa dengan Allah di Bukit Tursina. Ibu apa mungkin kisahnya ya? Iya, iya setelah itu Nabi Musa meminta Allah memperlihatkan zatnya. Ya, perlihatkan zatnya. Dan Nabi Musa langsung mendengar firman Allah langsung. Setelah dia mendengar firman Allah, dia rindu untuk melihat zatnya begitu. Karena sekarang sudah bisa mendengar firman Allah secara langsung, maka dia rindu untuk melihat zatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan lantaroni kamu sekali-kali tidak bisa melihatku tapi lihatlah gunung itu segunung itu diam di tempatnya maka engkau akan melihatku maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menampakkan ya hanya cahayanya nur nur ilahi maka gunung itu hancur hancur jadi debu dan Nabi Musa langsung pingsan Nah, itu dalil di mana Nabi Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini ya dalil di antaranya bahwasanya Allah berkata-kata berbicara ya kepada Nabi Musa alaihissalam. 200 140 bukan 124 ya. 140. Ada di sana kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah yang meminta untuk melihat uh, zatnya dia ya itu ada dialog di sana intinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Nabi Musa menjawabnya nah uh, kemudian yaitu dalil-dalil di mana harus ditetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kalam berbicara dan berkeyakinan Al-Qur'an itu kalam Allah jadi uh, <clears throat> paham Qadariyah diantaranya Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an dalam makhluk ini batil gitu ya. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan tentang Al-Qur'an itu bukan makhluk dan Al-Qur'an adalah kalamullah itu udah ijma ijma salafus saleh ijma para imam para imam Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad ingat ini ijma nah ini ijma sahabat juga. Nggak ada sahabat yang mengatakan Al-Quran itu dalam makhluk. Jadi perkataan ini muncul di tahun-tahun sekitar 300 Hijriah, 200 Hijriah, ya 250-an muncul tentang perkataan Quran adalah makhluk. Nah ini harus hati-hati sampai sekarang ada pemahaman yang demikian. Dan juga mereka Mu'tazilah mengingkari kalau Allah dapat lihat di surga. Nah di antara pemahaman Mu'tazilah mengingkari kalau Allah dapat lihat di surga. Mereka nggak percaya, mereka nggak yakin ya Allah itu bisa dilihat di surga. Betul nggak? Salah ini keyakinan mereka ya bertolak belakang dengan keyakinan alusuna, alusuna wal jamaah di antara usul uh, usuluddin atau pemahaman apa pokok daripada agama akidah Islamia menetapkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia tidak bisa dilihat di dunia dengan mata kepala, tidak bisa. Dan juga tidak bisa dilihat dengan hati di dunia, tapi akan bisa dilihat nanti di akhirat di surga. Ya Sunnah sepakat Allah akan bisa dilihat, akan bisa dilihat nanti di akhirat di mana? Di surga. Ya, di surga akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dalam surat Yunus ayat 26 dalilnya bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah nanti di di surga. Dalam surat Yunus ayat 26 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Yunus ayat 26 dalilnya. maksudnya Allah akan bisa dilihat di surga oleh siapa? Orang-orang beriman dan bertakwa. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman yang yang berbuat berbuat kebajikan ya maka mereka akan mendapatkan apa husna kebaikan husna di sini apa surga waziyadah waziyadah itu apa yaitu ru'yatullah melihat Allah Subhanahu wa taala jadi yang menafsirkan ayat ini langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ya hadis riwayat Imam Muslim jadi bagi orang-orang yang berbuat kebajikan orang-orang beriman itu Allah sediakan baginya kehidupan yang baik itu husna kebaikan. Apa kebaikan di sini? Al husna berkata mufassirin adalah al jannah. Wa ziyadah, ada ziyadah apa? Ziyadah ini adalah tambahan. Tambahannya apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua tentang adanya ru'yatullah. Akan bisa melihat Allah kita di surga, Ibu. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Coba dilihat Al-Qur'annya surat Al-Qiyamah ya, ayat 22 sampai 23. Ada Bu? Dibuka juz 29. Juz 29 surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Di sana disebutkan gimana? Coba, ya, coba disebutkan ayatnya. Ayat 22 sampai 23. Iya. Eh, nah, kemudian ya? dua tiganya. Wajah-wajah orang kafir dua empatnya Ustaz. Enggak, dua dua dua tiga saja. Ya itu dua dua dua, dua tiga. Uh, eh? wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Uh -huh. Tiga memandang Tuhannya. Uh, memandang Tuhannya. Nah ini kata-katanya kan berseri-seri memandang Tuhannya. Ini dalil yang kuat, ini dalil yang pasti ya. Biasanya orang-orang beriman akan berseri-seri bahagia melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana? Di surga di surga. jadi orang kafir nanti terhalang, nggak bisa dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka di neraka. Nah ini dalil di mana insya Allah itu adalah uh, apa namanya keyakinan Abu wal Jamaah dan apa namanya insya Allah kita semua orang orang beriman akan melihat Allah di surga dan itu kenikmatan yang tinggi di surga itu bu ya kenikmatan yang paling tinggi sudah puncaknya adalah melihat wajah Allah nanti lupa semuanya eh, isi surga itu lupa ketika melihat Allah itu kenikmatan yang tinggi yang puncaknya kita kan rindu yang kita uh, beribadah kita ngaji kita berjilbab kita ingin melihat Allah ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti Allah akan eh, apa perlihatkan ya zatnya tergala di, di surga nah ini diantara dalil al sunnah menetapkan adanya ru'yatullah melihat Allah di surga ini enggak benar orang mutazilah mengingkari kalau Allah dapat dilihat di di surga Kebalikan dari Mu'tazilah, orang Sufi, orang Sufi wali-wali mereka menganggap bisa melihat Allah di dunia. Ini juga nggak benar. Ini ini juga uh, sesat ya menyesatkan batil mereka menyangka wali-wali mereka syekh-syekh mereka bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga atau dengan hati mereka ini juga nggak benar ya Allah sudah menetapkan Allah nggak akan bisa dilihat di dunia nggak akan dengan dalilnya itu tadi surat uh, al-araf 140 kan lantaroni kamu nggak akan bisa melihat di mana di dunia sampai kapanpun dunia nggak akan bisa lihat aku karena karena lemah manusia dan dunia lemah kalau Allah uh, nampak maka hancurlah alam semesta ya karena lemah uh, manusia ininya apa materinya kemudian gunung juga kan nggak nggak nggak tahan gunung saja yang begitu hebat yang begitu besar nggak tahan hanya cahayanya saja nur nur ilahi bukan zatnya kalau udah zatnya Allah tampak maka seluruhnya habis dalam hadis muslim ibu ya riwayat Imam Muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hijabuhu nur. Allah Subhanahu wa taala memiliki hijabnya dari cahaya. Apabila cahaya apabila hijabnya itu diangkat ya, diangkat, maka seluruh apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah lihat maka akan hancur akan terbakar semuanya diakibatkan apa kesucian wajahnya jadi ini eh, ya dahsyat Allah Akbar, Allah Maha Besar Bu ya. Jadi kalau nggak ada hijab di antara Allah dengan hambanya, maka seluruh eh, apa makhluknya akan terbakar, hancur habis. Tapi gimana dengan nanti di surga? Lain lagi di surga. Beda nanti kan Allah ciptakan eh, tubuh kita lain dengan yang sekarang. Ya, ke bumi juga berubah pada masa kemudian langit juga dirubah dengan langit yang lain ya, kehidupan akhirat jangan disamakan dengan kehidupan dunia intinya tidak bisa dikiaskan ya dengan akal jadi itu di luar jangkauan akal uh, ini pendapat mutazilah ya ini eh, Al-Quran adalah makhluk nggak benar quran adalah kalam Allah Allah nggak bisa dilihat di surga nggak benar Allah pasti akan bisa lihat di surga dengan dalil yang tadi surat Yunus ayat 26 dan Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 ini akan harus dipegang pemahaman ibu al sunnah ya. Ini masalah keyakinan. Semua orang itu banyak banyak sholatnya, banyak puasa, tapi salah dalam paham ini tidak akan diterima semuanya. Ya tidak akan diterima semuanya. Kenapa? Karena salah memahami ke keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5. Al-Maidah ayat 5, "Wa may yakfur bil imani faqad habil ta'amaluhu wa huwa fil akhirati al khasirin." Dilihat Al-Maidah ayat 5 yang terakhir, lafaz yang terakhir, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengingkari keimanan, maka akan terhapuslah seluruh amal-amalnya dan dia termasuk orang yang rugi pada hari kiamat. Ya, ini masalah keimanan ya keyakinan. Maka para ulama sangat keras sekali. Barang siapa Imam Malik, barang siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, kufur. Imam Abu Hanifah, barang siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, kufur. Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan oh, Quran itu makhluk maka dialah kelompok uh, Mu'tazilah dan kufur itu keras ya nah uh, yang keempat Kaisiyah kelompok uh, Qadariyah pecahannya ya pecahan Qadariyah namanya Kaisiyah mereka lah yang menuturkan mereka yang berpendapat kami tidak tahu apakah seluruh perbuatan ini berasal dari Allah atau dari hamba ya kami juga tidak tahu apakah setelah mati manusia diganjar atau disiksa mereka ragu maka seluruh perbuatan ini dari berasal dari Allah atau hamba kalau yang menciptakan perbuatan itu adalah amal Allah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya kan di ulul mahfud Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96 yang sudah saya singgung tadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ta dan Allah dia yang telah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kalian, ciptakan amal-amal kalian, perbuatan kalian. Ya. Tetapi juga tidak meniadakan adanya kehendak ikhtiar bagi hambanya. Ya, memang sudah ditetapkan oleh Allah e, amal hamba itu yang Allah ciptakan, tapi tidak menafikan adanya kehendak ikhtiar dari hamba itu. Ya. Jadi hamba juga punya pilihan, punya memilih mau kufur, mau beriman, mau orang baik, mau orang uh, apa maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Manusia diberi kehendak, pilihan. Ya, ikhtiar. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqqu min rabbikum." Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Al-Kahfi ayat 29. Gimana artinya, Bu? Dibuka Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah. Kebenaran itu datang dari Tuhan. Ya. Siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Nah. -hmm. Biarlah dia kafir. Hmm. Sesungguhnya kami telah menyediakan rasa bagi orang yang zolim hmm. dan gejolaknya mengepung mereka. Hmm. Jika mereka meminta pertolongan minum, ya. mereka akan diberi air seperti besi yang mendidik, menghanguskan rakyat. Itulah minuman yang paling buruk, hmm. tempat istirahat yang paling buruk. Iya. Nah itu kata-kata yang pertama kan? wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min falyu'min ya falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi ada kehendak siapa yang mau beriman ya, silakan. Ya mau beriman, siapa yang mau uh, kufur ya, ya biarkan dia ya apa memilih kehendaknya. Ini jadi tidak apa tidak menafikan adanya ikhtiar meskipun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya si hamba ini nanti akhirnya akan memilih ini oh udah tahu begitu ya jadi dinisbatkan ketika dia berbuat ke keburukan ya kepada dia ya Allah akan mengazabnya dengan keadilan jika ya Allah mengazab dengan keadilan ya tapi kalau Allah memasukkan dia ke dalam surga itu rahmat Allah Allah masukkan hambanya ke surga itu atas karunia dan rahmat Allah Allah mengazab hambanya di, di neraka itu keadilan Allah Allah tidak akan salah, tidak akan mengazab orang beriman begitu. Akan mengazab orang yang kafir, yang musyrik, yang uh, fajir. Ya, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menyiksa di luar batas dosanya, sebatas dosanya yang dia kerjakan. Nah, ini tentang kaisia, Jadi mereka ya berpendapat bahasanya ya apa tidak tahu mereka apa surat perbuatan dari Allah atau dari hamba. Ya, kami juga tidak tahu apakah setelah mati manusia diganjal atau disiksa. Ini juga salah. Jadi manusia ya setelah di, di diwafatkan ya mereka ada yang diberi balasan, ada diberi siksaan. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ganjaran di surga, maklum. Dan barang siapa yang ia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan disiksa di dalam neraka. Kemudian ada paham lagi yang diantaranya adalah apa? Syaitan, syaitonia ya. Syaitonia. Ya namanya sama seperti syaitin ya. Mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan setan katanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan setan. Lalu di mana setan itu ya? Nah, kalau setan dengan iblis bedanya apa, Ibu? Iya, kalau iblis makhluknya. Eh, kalau iblis makhluknya, iblis lanatullah itu kuatnya setan dari bangsa bangsa jin. Jadi kalau iblis itu memang makhluknya dari jin. Dia Ya, ya dari, bukan malaikat tapi dari jin ya itu iblis sedangkan setan itu dia lebih condong pada sifat sifat yang menentang Allah jadi bisa dari golongan manusia setan itu bisa dari jin ya bisa dari jin nah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am 112 tentang setan ini adalah condong kepada sifatnya, sifat yang apa? yang condong kepada kejelekan, jauh dari kebaikan. jadi golongan jin dan manusia, Dilihat dalam surat Al-An'am ayat 112. Bahwasanya setan itu golongan jin ya golongan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'dhuhum ila ba'd zuhrufal qawli Ya, dan demikianlah kami ciptakan untuk setiap nabi itu musuh dari eh, musuh-musuh syaitan ya, eh, musuh syaitan setan dari golongan manusia dan jin dan mereka apa namanya mewahyukan satu sama lain di antara mereka dengan perkataan-perkataan yang zuhrufal qawli ghurura yang mengarang perkataan yang mengadu budaya ya tipu muslihat yang perdayakan yang mempertipu dayakan yang perkataan mereka ya ini jadi eh, kata-kata uh, di sini wang syayatin al ins wal jin jadi setan itu bisa dari golongan manusia dan jin apa arti setan itu? Yaitu dari kata syaitona kan sudah saya kita bahas yaitu yang dijauhkan dari rahmat Allah. jauh iya, ya kan muda yang jauh dari kebaikan ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, kumikum sana ya. Nah ini tentang uh, eh, syaitonia Kenapa mereka dikatakan syaitonia Karena mengingkari adanya setan. Sampai sekarang ada ibu hati-hati. Mereka mengatakan setan itu nggak ada wujudnya katanya. Jadi Uh, ya memang kalau jin ada wujudnya itu golongan jin ya itu setan yang uh, apa yang dari golongan jin yang membisikkan ya dalam surat Anas kan min syarril waswasil khannas ya terus minal jinnati wan nas ya Bu ya yang membisik-bisikkan kejelekan dari golongan jin dan manusia ya setan itu ya tapi kalau mengatakan tidak ada zatnya, tidak ada ini ada kalau golongan jin. Ya, kalau golongan manusia ya sifatnya karakteristiknya itu setan dia yang jauh dari kebaikan yang yang mengajak kepada keburukan. Itu setan dari golongan manusia. Kalau mengatakan iblis itu belum ada, belum diciptakan, itu juga nggak benar. Iblis sudah ada diciptakan dari dulu ya. Ya sampai hari kiamat sudah kita bahas lah ya eh, dari awal. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah syarikiyah atau syarikiyah mereka berpendapat bahwa seluruh keburukan telah ditakdirkan se selain kekafiran ini ya jadi syarikiyah uh, mereka berpendapat bahwa seluruh keburukan telah ditakdirkan selain kekafiran itu juga salah seluruh kekafiran keburukan sudah Allah takdirkan sebelumnya sebelum ribu tahun penciptaan langit dan bumi dalam dalam eh, apa firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qamar ayat 49 inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar semuanya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdirnya ya tentang orang yang kufur siapa orang makanya dalam sebuah apa uh, ini hadis juga disebutkan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala ya dalam eh, apa dalam Musnad Ahmad tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga maka Allah ciptakan para penghuninya ibu Allah ciptakan surga, penghuninya juga Allah ciptakan calon-calonnya siapa. Ahli jannah itu siapa saja. Sudah udah ditetapkan maka apa namanya? wajib hati suhu, maka keringlah sudah, nggak usah dirubah. Kemudian terus up sana sana sana. Ah, nanti ini ini. Sana sana ini sana ini. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, Ibu, juga Allah ciptakan semua Allah tentukan, maaf, Allah tentukan penghuninya. Sudah selesai dari A sampai Z selesai. Tutup. Nah, apa kita tahu dari golongan mana? nggak tahu. Maka kita beramal saja. Maka tatkala mendengar hadis itu para sahabat berat ibu. Ketahuilah wahai ya, para sahabatku semuanya kalian ya apa telah ditentukan oleh Allah siapakah ahli surga, siapa ahli neraka. Sudah selesai. Maka para sahabat bilang ya Allah sudah aja ya, ya Rasulullah sudah aja kita bergantung aja sama takdir maksudnya nggak usah beramal tidak wahai sahabatku tidak ya karena kita nggak tahu apa di catatan golongan neraka apa golongan surga nggak tahu kan bu ya nggak tahu kita maka kata Rasulullah beramalah i'malu i'malu beramalah kalian ya apa ya, ya lanjutannya beramal kalian karena setiap kalian atau setiap orang setiap manusia itu ya, dia akan dipermudah menurut asal ciptaannya Nah, di sini kata-katanya Rasul sebagai kabar gembira, "Imalu, beramal kalian beramal, bukan diam." Menunggu takdir, udah kalau ahli neraka ya sudah ya enggak beramal buat apa nanti surat akhirnya neraka. Enggak begitu. Kata Rasul, "Imalu, beramal kalian karena apa setiap segala satu muyasarun lima khuliqalahu. Setiap segala satu itu apa setiap orang itu dipermudah ya menurut asal penciptanya Kalau dia itu ahli surga, maka dia akan mudah apa menuju apa namanya menempuh jalan menuju surga akan dipermudah dia menuju surga dengan jalannya ya amal soleh kalau dia itu ahli neraka ditetapkan maka akan dia dipermudah untuk jalannya menuju neraka nah ini kabar gembira imalu beramallah ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipermudah ibu ya menuju jalannya surga Allah Subhanahu Wa Taala jadi uh, meskipun sudah ditetapkan tetap beramal kita berdoa Allahumma ini as'aluka jannata firdaus wa a'udzubika minan nar tiga kali maka barang siapa yang berdoa begitu maka surga akan mengatakan ya Allah masukkanlah dia ke dalam diriku ke dalam surga dan e, ketika itu neraka juga berbicara ya Allah lindungilah dia dari diriku jangan kau masukkan doa ini Ibu penting setiap hari Ibu Allahumma ini as'aluka jannata firdaus wa a'udzubika minan nar Allahumma inni as'aluka al-jannah wa astajiruka minan nar. Ada dua ya, bisa Pak. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Langsung jannahnya sebut yang paling bawah kata Rasulullah, "Idza sa'alta fas'ali fas'alil firdaus." Idza apa idza apa idza apa namanya sa'alta uh, tentang surga apabila kalian ber, meminta tentang surga, maka mintalah surga firdaus karena surga firdaus yang paling tinggi. Allahumma Allahumma as'aluka al jannata firdaus wa a'udzubika minan nar. Tiga kali, Ibu ya setiap habis sholat atau ketika sujud ya ketika malam uh, eh, sepertiga malam terakhir baca itu diwiridkan setiap hari baca itu ya dari sekarang yang mudah-mudahan kita termasuk yang dimasuk dalam surga dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya kita beramal dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Jadi ini tidak benar ya bahwa seluruh keburukan telah ditakdirkan kemudian ada wahamiyah Wahamia, mereka menyatakan perbuatan dan ucapan makhluk tidak berbentuk zat. Demikian pula kebaikan dan keburukan tidak mempunyai zat. Iya, di dunia nggak ada zatnya ibu ya. Kita uh, sholat mana asarnya kan nggak ada. Kemudian kita berpuasa kita duduk di sini kan nggak ada nggak ada zatnya maksudnya ya. Kebaikan itu memang. Tapi kalau di akhirat sudah Allah apa dirubah jadi apa eh, kelihatan. Tatkala ditimbang berarti ada zatnya kan? ketika ditimbangkan e, mana yang berat kebaikannya maka dia adalah orang yang bahagia maka yang ringan maka dia adalah orang yang sengsara ditimbang berarti ada zatnya nanti di akhirat maka ada sebuah hadis orang nanti akan datang dengan pahala hajinya sebesar gunung pahala puasa sebesar gunung pahala sodakoh sebesar gunung di, dilihatkan ya dilihatkan amal-amalnya itu ber, berbentuk nanti ya, tidak jauh-jauh di alam barzah apa hadisnya Ibu? Dalam hadis Bara bin Azib kan? Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidhi disebutkan di sana, maka datanglah seorang seseorang yang rupawan ya. Kalau orangnya beriman, rupawan orangnya. Oh, bajunya bersih, harum, orangnya juga cakep. Itu amalnya, amal soleh. Tatkala juga datang orang yang jelek, bajunya apa? Bau ya, kemudian eh, compang-camping, cuman orang juga bau jelek sekali. Itu amal yang jelek. kalau tampakan di mana? Di alam barzah. Di akhirat yang Allah tampakan Ya di mizan, kemudian di hisab, kemudian uh, juga di uh, ketika di uh, eh, jabatan juga ya yang lainnya. Ini tidak benar. Jadi kalau di dunia iya tidak berbuat uh, bentuk, tapi dicatat oleh malaikat rakib wal atid ya di, di dunia. Kemudian dalam uh, kelompok yang lain yaitu rawan dia. Rawan dia mereka berpendapat seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah boleh kita amalkan baik yang sudah dinasah dinasah ini dihapus maupun tidak dinasah maupun tidak dihapus dihapus apa bu hukumnya dinasah di sini dihapus hukumnya jadi nggak berlaku begitu kan meskipun ada dibaca tapi nggak berlaku uh, nah ini betul betul nggak pendapatnya Rawan dia ini Seluruh kitab suci diturunkan oleh Allah boleh kita amalkan, boleh kita amalkan Injil, Taurat, Zabur. Boleh? Enggak benar. Ya, seluruh kitab terdahulu itu sudah dihapus, sudah dinasak oleh oleh Al-Qur'an. Jadi tidak boleh seorang pun mengamalkan Injil orang Islam nggak boleh. Jadi sudah cukup Al-Qur'an. Dalilnya adalah dalam surat surat apa? Al-Maidah ayat 48. Tentang Al-Maidah ayat 48 dibuka Al-Maidah ayat 48 Al-Quran itu menghapus seluruh kitab-kitab terdahulu ya ter dihapus semuanya e, tidak berlaku begitu tidak boleh diamalkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya yaitu Zabur, Injil, Taurat dan sebagai batu ujian. Nah, kata-kata batu ujian ini sebagai apa, Bu? Sebagai yang menghapus hukumnya begitu. Ya, sebagai menghapus hukumnya tidak berlaku sudah di Al-Qur'an sebagai an-nasakh ya, menghapus hukum mereka nggak berlaku. Jadi sudah Al-Qur'an yang berlaku sampai hari kiamat. Kata-kata batu ujian kata mufassirin. Nah, ini jadi tidak boleh kita mengamalkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian <clears throat> juga e, kelompok yang berikutnya ya, bakteria. Bakteria mereka beranggapan bahwa orang yang melakukan maksiat kemudian bertobat, tobatnya tidak akan diterima. Betul enggak, Bu? Nah, jadi mereka mengatakan kalau orang berbuat maksiat kemudian dia bertobat, tobatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak benar. Allah sunnah wal jamaah berkeyakinan dosa apapun sampai syirik hatta syirik itu Allah akan ampuni. Tapi syaratnya apa? Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Ya. Eh, dalam surat Maryam ayat 60. Maryam ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a." Kecuali orang yang bertobat dan beriman kemudian dia beramal soleh nah dia bertobat beriman dan beramal soleh faulah maka mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga dan Allah dan mereka tidak diutolimi sedikit pun nah ini ilaman taba kecuali orang bertobat Allah akan terima tobatnya tapi syaratnya apa beriman kepada Allah beramal soleh sudah bertobat ya harus beriman beramal soleh maka dia akan masuk surga surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat tidak akan dirugikan sedikit pun ya mereka. Lihat dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-24. Surat Al-Furqan ayat 70 sampai 71. Ya, Al-Furqan surat ke-24 eh, ayat 70, 70 sampai 71 juga dibaca bahwasanya orang yang berdosa Allah akan terima tobatnya ya Allah masih terbuka membuka, eh, pintu tobat masih terbuka sampai hari kiamat di, dibaca al quran ayat 70 sampai 71. Ada? Ya, uh, surat yang ke-24 ya. Iya. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman, ya. mengerjakan kebajikan, hmm. maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Hmm. Allah Maha Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, hmm. Dan mengerjakan kebajikan, hmm. maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah hmm. dengan Nah, itu ayat dua ayat yang dimana sebagai kabar gembira orang-orang berdosa jangan putus asa. Ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun Allah akan ampuni. Kalau sebelum apa? Kematian. Ingat, harta dosa syirik, dosa apapun kalau sebelum mati dia bertobat, Allah terima tobatnya semuanya. Tapi kalau sudah mati, nah kalau syirik ini dia tidak diampuni. Kalau dosa yang lain Allah ampuni di bawah kehendak Allah dosa yang lain. Kalau syirik enggak Ya Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Kapan? Kalau sudah mati nanti di akhirat. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selainnya, selain syirik. Ya, ini ya. Jadi insya Allah Allah akan mengampuni asalkan apa? Syaratnya apa? E, eh, taubatan nasuha. Taubatan nasuha ada tiga syarat kan? Tiga syarat Iya, berhubungan dengan Allah dan satu syarat ditambah satu kalau berhubungan dengan makhluk. Syarat yang pertama apa? Taubat dan nasuha tidak mengulangi perbuatan tersebut ya, tidak kembali lagi, tidak kembali kepada satu tersebut tidak mengulangi. Yang kedua? Gimana? Menyesal. penyesalan Adam, menyesal dia berbuat itu menyesal apa yang salah Ya kalau nggak menyesal ya enggak bukan taubat dan nasuha. Yang ketiga? Nah, ini berhubungan dengan Eh, manusia ya mengembalikan ya hak namanya haknya kalau dia pernah menggunjing ya minta maaf pernah mengambil barangnya dikembalikan ya kepada manusia ada yang satu satu lagi ketinggalan apa syarat tobat yang pertama adalah al ikhlas ini yang penting al ikhlas jadi ketika tobatnya dia ikhlas bukan karena takut suami gitu ya takut istri takut dicela masyarakat takut di uh, keting apa takut dihilangkan jabatannya bukan karena ikhlas karena Allah ini melarangnya maka saya jauhi dosa ini saya takut kepada siksa Allah dan saya mengharapkan rahmat Allah ini ikhlas bukan karena takut penyakit misalkan ya menimpanya takut eh, anaknya marah takut orang tuanya takut enggak itu bukan ikhlas ya eh, ketika ditanya kenapa enggak misalkan nggak berzina wah saya takut kena aid berarti dia bukan uh, takut karena Allah Subhanahu wa taala tapi karena penyakit tidak ikhlas ketika meninggalkan uh, dosa tersebut misalkan nah ini intinya uh, orang yang bertobat orang Islam ya orang Islam ini yang bertobat ataupun orang kafir bertobat masuk Islam akan terima oleh Allah tobatnya jadi tobat itu akan diterima uh, dengan dua keadaan pertama sebelum nyawa ditenggorokan yang kedua, sebelum matahari terbit di sebelah barat. Ya, kalau sudah ditenggorokan nyawa tidak diterima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya hamba sebelum nyawanya ditenggorokan. Kalau sudah sakarat, sudah ditenggorokan, sudah ditutup pintu tobat. Kemudian juga kalau sebelum matahari terbit sebelah barat. Kalau nanti tanda hari kiamat kubro, matahari akan terbit sebelah barat. Kalau sudah terbit di sebelah barat, maka tobat itu ditutup semua. Jadi nggak nggak nggak berguna orang itu bertobat hari itu karena sudah akan ditegakkan hari kiamat. <coughs> Nah kemudian ada eh, eh, kelompok lain ya dari Qadariyah yaitu namanya apa ini? Nakithiyah Nakithiyah mereka berpendapat bahwa orang yang menanggar bayat Rasulullah SAW tidak berdosa. Ini nggak benar ya. ya. Orang yang melanggar bayat Rasulullah ya dia berdosa. <coughs> ya setelah dia berbayat, Kalau itu bayat kita adalah syahadatain. Kita bersyahadat kemudian kita tidak uh, taat kepada Rasulullah dalam hal kewajiban ya, dalam hal larangan, maka bermaksiat. Ya, barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah maka sama bermaksiat kepada Allah. Karena sebuah hadis yang sahih juga diriwayat, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Eh, Kulu umat ia yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk surga. Umat ijabah ya umat Islam. Ilaman ilaman ya'ba kecuali yang enggan. Maka siapa yang enggan itu Rasulullah? Maka Rasul mengatakan man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada aku maka akan masuk surga. Man asani siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah yang enggan masuk surga. Jadi ya enggan masuk surga berarti masuk neraka ya. ya kemudian juga yang yang ke-11 adalah siapa? Di Sini qathiyah. Ya, bacanya qathiyah, mereka mengutamakan orang yang mencari dunia dibanding orang yang zuhud. Orang zuhud itu adalah kelompok atau orang-orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Mereka lebih mencari akhirat daripada dunia dan dunia mereka tidak melupakannya hanya sekedar saja. Sekedar saja kemudian hanya fokus pada akhirat. Semuanya untuk akhirat. Ini orang yang zuhud. Eh, kemudian ada eh, lagi Nizomiyah dibacanya nih Nizomiyah sekte pendukung Ibrahim An-Nizami ya nah ini namanya pendirinya Ibrahim Anidhami dengan pernyataannya orang yang beranggapan bahwa Allah itu sesuatu maka ia adalah kafir jadi orang yang beranggapan bahwa Allah sesuatu maka ia kafir ya, kalau memang beranggapan Allah itu berbentuk di dunia bisa menyatu dengan makhluk maka ia kufur memang benar kalau mengatakan kalau Allah itu bisa menyatu dengan makhluk atau misalkan uh, sesuatu dengan benda yang lainnya, maka dia kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala zatnya di atas kita ya di atas kita tidak menyatu dengan makhluknya di atas arsy surat uh, Toha kan ayat 5 Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa yang marah nanti di atas arsy zatnya tapi di mana-mana apa ilmunya pendengarannya Allah menjangkau kemana mana ilmunya pendengarannya penglihatannya di mana-mana ya eh, kemudian kalau menganggap bahasanya Allah ini apa uh, bukan sesuatu enggak memiliki zat nggak memiliki zat, nggak memiliki asma, nama, nggak memiliki sifat, maka dia kufur orang ini. Ya. Nah, Allah Sunnah menetapkan Allah punya zat, Allah punya nama-nama, punya sifat-sifat. Tapi sifat dan zat Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir dan apa tidak ada yang sama, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Wa huwa dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, jadi kalau dia diartikan Allah itu tidak punya zat, tidak punya sifat, dia kufur kelompok ini. Ya, seperti orang Mu'tazilah. Tapi kalau mengartikan Allah tidak Eh, memiliki sesuatu di dunia, iya maksudnya tidak berbentuk di dunia, enggak, ya, tidak ada, maksudnya enggak ada menyatu dengan uh, makhluk, dengan benda, enggak ada. Malah orang yang berpendapat demikian itu kufur seperti orang sufi al-hulul. Jadi adanya apa reinkarnasi apa apa uh, eh, menyatunya Allah dengan makhluk ini pendapat orang sufi yang ekstrim. Jadi Allah itu bisa menyatu dengan makhluk seperti yang di yang di apa yang dicetuskan oleh Nah, namanya Husain bin Mansur Al-Halaj, tokoh sufi tahun 200 Hijriah 209. dia mengatakan Allah itu bisa menyatu dengan dirinya. Jadi menganggap Allah itu menyatu dengan dirinya, maka dia dihukum mati di, di zamannya oleh Khalifah Al-Muqtadir di uh, di Kufa, di Kufa di Syam. Ya, dia mengatakan di depan orang dan dia seorang ulama di zamannya tapi ulama sesat, ulama sufi. Maksudnya Allah itu menyatu dengan dirinya ya maka dihukum mati ya di, di dipancung pada waktu itu karena memiliki pemahaman al-hulul yaitu wihdatul wujud yang terkenal ya sufi itu pemahamannya wihdatul wujud di sini ada nanti tentang kisahnya al-halaj di sini buku ini Bu ya lihat di halaman berapa tentang sufi kesesatan sufi ya di sana ada tentang kata-kata al-halaj dibunuh ya halaman 250 249 250 al-halaj yang di, dihukum mati oleh uh, khalifah. Nah, sebutin khalifahnya nggak disebutin di sini tapi dalam buku yang lain eh, dalam Muqtadir uh, yaitu khalifah Abbasiyah tahun 209 Hijriah. Uh, tahun 300 uh, 309 bukan tahun. Ya. Ya sampai di sini Bu ya tentang Qadariyah. ada 249 kata-kata al-halaj Bu ya ada di sana 249 kan? iya 249 al-halaj tentang kisahnya al-halaj yang dibunuh kemudian kata-kata dia yang menyatu dengan Allah kemudian ya, ya kisahnya ada di sana itu tokoh sufi yang pencetus adanya gerakan apa namanya gerakan manhaj sufi tasawuf di tahun 300-an ya al-halaj ini jadi dia keturunan majusi dari Basrah dari Iran versi iya tentang tasawuf nah apa inilah yang terakhir Neodomia. jadi ini 12 sekte dari qadariyah dan nanti kita bahas tentang jahmiyah terpecah jadi 12 12, belas sekte lagi ya jahmiyah kemudian murji'ah kemudian uh, eh, rafidah Allah alam bisawab yang ditanyakan silahkan. Nah, jadi tentang firqa-firqa ini kalau ada yang bertanya ya uh, apakah sampai sekarang ada ada Ibu ya semua yang sebagai Ibnu Jauzi ini sampai sekarang ada hati-hati mereka itu kan menyusup di berbagai uh, ormas atau berbagai uh, kelompok di dunia kalau sufi jelas sampai sekarang ada, ada Tijaniyah yang di Syam, ada Badawiyah yang di Mesir, ada Naksabaniyah yang di Yaman, uh, pecah sekte sektornya ya. Kemudian juga Mu'tazilah sampai sekarang ada kalau buka internet ada yang dia berani sampai uh, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat kalam ada. Ya, kemudian mengingkari tentang istiwanya Allah, itu orang Mu'tazilah dan ada itu tokoh-tokohnya di dunia ya di Mesir atau juga di Syam di mana nah itu sampai meranjak apa namanya sampai uh, di negara kita juga ya syukur ya, eh, Iya kalau secara ininya mereka masuk kepada ormas-ormas yang ada bisa masuk ke dalam NU bisa masuk ke dalam Muhammadiyah bisa masuk mereka ya tapi esensinya kita lihat dari apa dari ah, ah, apa hakikat ajarannya ketika ada orang mengatakan begini bu ya nggak apa-apa oh, zina, maksiat, yang penting sudah sadar. Nah, orang ini murjiah. Nah, mengatakan kan, tidak apa-apa, cuma maksiat aja maksiat, tidak apa-apa. Yang penting kan sudah sadar, nanti juga ke surga. Orang ini pemahaman apa? Murjiah. Murjiah dia. Nah, hati-hati, tidak. Itu dengan perkataan begitu, dengan dia meyakini hal demikian, itu ada gurunya jelas. Nah, itu di kita banyak yang kayak gitu. Enggak apa-apalah, dosa-dosa dosa nanti juga tobat misalkan atau iman tetap Eh, ini murjiah hati-hati. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya orang Islam yang dia berbuat dosa atau berhukum dengan hukum selain Allah maka kufur wajib dibunuh wajib diambil hartanya ini khawarij dan ada di kita banyak kisah-kisah bom bom itu kan dari khawarij pemahamannya meskipun namanya udah jamaah Islamiyah NII lah atau juga apa kelompoknya lah ya macam-macam dibuat tapi esensi kita lihat adalah manhajnya ajarannya yang diterapkan ketika dia membunuh kaum muslimin seenaknya hanya hanya gara-gara dosa ini kharij nah ini kharij kemudian ada orang uh, yang mengatakan bahasanya eh, Abu Bakar Umar itu adalah kufur nah ini rafidhah begitu sih ah, dengan pemahamannya. Jadi ah, berkeliaran di kita hati-hati dai-dainya yang muncul di mana pun di TV. Ya kita kalau sudah mempelajari ini tahu tentang dasarnya ya hakikatnya mau apapun namanya itu dia itu dia meskipun dia kan nggak akan mengenalkan saya ini kodaria ya enggak nggak mungkin kalau mengenalkan mungkin orang yang berilmu tahu oh, ya, ditahdir uh, eh, diperingatkan habis-habisan ya tapi dia masuk ke dalam namanya apa saja kita lihat omongannya dia pemahaman dia ketika dia berbicara ceramah nah ini dia masuk ke dalam kelompok ini nah begitu ini kita belajar usulnya ibu ya bukan kalau Oh belajar ini apa? Usaha ini udah nggak ada kan zaman dulu. Iya memang udah nggak ada orang-orangnya, nggak ada namanya, tapi manhajnya atau pemahamannya sampai hari kiamat sampai sekarang ada. Kalau sama parah sampai di abadnya Ibnu Jauzi ini sudah berpecah sampai sekian pecahnya itu. Apalagi sekarang Ibnu Jauzi uh, hidup tahun berapa? Tahun 500 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1430 Udah berapa berarti seribu tahunan kan? Berarti lebih mungkin dari seratus firqah udah pecah-pecah lagi sama sekarang ya. Di dunia di Indonesia aja udah macam-macam sufi kan. Ah, apalagi di dunia sektor belum lagi yang terkenal ormas-ormas itu yang lainnya ya. Nah, intinya kita lihat esensi ajaran dia ketika dia ceramah, ketika itu berarti wah ini masuk ke dalam seperti uh, Hizbut Tahrir ya, HTI Bu Hizbut Tahrir Ah, Hizbut Tahrir namanya Hizbut Tahrir sekarang di dunia kan, tapi dia itu Mu'tazilah gaya baru. Dia orang Mu'tazilah gaya baru. Ya, yang dia uh, termasuk ya, di antara kelompok Mu'tazilah zaman sekarang ya. Nah, itu diantaranya adalah kelompok Mu'tazilah yang meng, apa namanya yang menyebarkan paham bahwasanya kalau hadis ahad itu hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan satu perawi dari dulu oleh sahabat satu sahabat seperti hadis innamal a'malu binniyat. Siapa yang meriwayatkan? Innamal innamal a'malu binniyat. Siapa yang meriwayatkan satu orang sahabat saja. Yang lainnya nggak meriwayatkan. Ini keunikan hadis ini, Bu. Hadis ini ditaruh di hadis Bukhari Muslim ada. Di hadisnya apa Riyadhus salihin Imam An-Nawawi juga ada di depan kan. Ah, hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab saja. Umar bin Khattab meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Yang lainnya tidak ada. Sama seperti hadis Jibril Umar bin Khattab yang meriwayatkan. Yang lainnya nggak ada. Nah, eh, ini kalau hadis ahad berhubungan dengan akidah, mereka tolak begitu HTI. Padahal tidak benar. Itu pemahaman itu baru. Imam Syafi'i mengatakan kalau hadis ahad itu sahih itu diterima meskipun masalah akidah, masalah syar'i, masalah hukum diterima. Ya, dalilnya banyak ketika Rasul mengutus Muad bin Jabal ke Yaman satu orang kan, nggak rame-rame, satu orang diutus berarti hadis ahad diterima. Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman, mengutus uh, Muad ke Yaman, kemudian ke Basrah ke Syam. Satu orang untuk jadi dai. Rasul tidak pernah mengutus beberapa orang. Ketika mengutus ke Mekah juga eh, ya, ya ke, Mekah ke Madinah ketika itu Mus'ab bin Umar dia eh, diutus satu orang Mus'ab untuk mengajarin Al-Qur'an ke Madinah. Itu cukup satu orang. Intinya mereka tersesat eh, masalah pemahaman hadis ahad itu tidak benar itu hal yang baru tidak pernah dikenal zaman Imam Madhab Imam Syafi'i tidak pernah membagi-bagi hadis tentang itu yang penting hadis sahih derajatnya sahih kuat diamalkan baik itu akidah maupun ibadah hukum yang lainnya ya yaitu disebut tahrir ya masuk ke dalam hal itu dia juga apa yang dia menjadikan terjerumus dia mengingkari tentang adanya azab kubur dan mengingkari tentang turunnya Isa al-Masih Nah, ini yang menjadikan dia seperti mutazila, mutazila mengingkari azab kubur. mutazila mengingkari Isa masih turun. Jadi mereka ingkari karena hadis-hadisnya katanya ahad. Ya tidak benar. Ya, intinya mereka tersesat dalam hal itu. Ya, kalau mengingkari azab kubur bisa mengingkari hari akhir akhirnya. Karena satu bagian daripada iman kepada hari akhir. Mengingkari Nabi Isa alaihissalam juga sama, mengingkari hari akhir karena termasuk apa? Asratul kubro yang akan turun Nabi Isa dari, dari langit ya ini ya di, di antaranya ya untuk apa memahami tentang ini eh, apa firqah-firqah ini jadi sekarang yang ada hanya pemahamannya kalau ibu bisa bahasa Arab dibuka internet yang Arab-Arab macam-macam ibu ya mereka yang masalah keyakinan ya ada yang mengatakan ada yang uh, mengatakan apa dia uh, lagi men, apa, menunjukkan bahwasanya Allah itu lagi turun kemudian menyatu dengan dirinya sampai ada kayak gitu yang mengatakan bahwasanya Ali, Ali adalah Allah. Allah adalah Ali. Ya, sampai begitu orang-orang Arab dari dai-dainya. Dari Syiah, dari macam-macam itu bukan di internet. Jadi bukan hal yang abstrak atau yang hanya menghayal tentang firqa ini enggak benar adanya mereka. Dan itu di sekitar kita semuanya hati-hati. Biar jadi dai, jadi eh, tokoh-tokoh yang pintar bicara. Maka kita ini bentengnya. Belajar ini bentengnya. Ini enggak benar ini ya, ya di di, di apa diinikan dengan ahlus sunnah wal jamaah kita pegang ya, akidah harus sunnah wal jamaahnya ya Allah alam besok gitu gitu Iya, kalau hanya diskusi ya, antara tabligh boleh diskusi didiskusikan eh, yang dia mampu kadar ilmunya yang dia ketahui Eh, tapi bagusnya kalau untuk uh, apa itu bukan hal pengajian tapi itu hanya diskusi itu diskusi ya uh, dia cari tukar pengalaman tentang ilmu ibu mengumpulkan tentang hukum ini hukum atik ada sesuatu yang ganjil yang nggak bisa permasalahan tanyakan pada ustaz kemudian bawa buku rujukannya ya jadi ya, tidak boleh menjadikan pijakan terus ketika mentoring mentoring itu itu untuk untuk melekatkan ilmu saja wasilah untuk melekatkan ilmu ya untuk selalu ingat selalu hafal dengan cara diskusi. Tapi kalau untuk mencari ilmu dengan hal itu nggak bisa. Ya harus dengan ustadz, dengan syekh, dengan guru, ah, ya dengan buku yang yang yang jelas kitabnya. Ya, jadi hanya mentoring-mentoring itu bukan untuk menuntut ilmu, tapi untuk menguatkan ilmu ya. Murojaah kalau bahasa Arabnya itu mengingat-ingatkan ilmu tentang munakosa, tentang diskusi ya. Nah, itu dianjurkan para penuntut ilmu begitu, kumpul kemudian tentang masalah ini gimana sih kemudian saya dapat masalah ini begini maksudnya ada yang ganjil maksudnya uh, keputusannya apa ini maka kita tanyakan pada yang ahlinya begitu ya, ya jadi uh, itu hanya sebagai untuk menguatkan ilmu ya supaya hafal ya supaya bukan untuk tujuan menuntut ilmu ya tidak tidak benar bukan jalannya salah bersoleh ya, untuk hal demikian iya yeah jadi untuk diskusi boleh ya selama uh, ilmu ibu-ibu ngumpul ya atau yang lainnya mendiskusikan suatu masalah ya silakan ditanyakan Iya. terus kalau uh, tahiyat awal lupa, terus lupa terus tahiyat awal lupa, terus apa yang harus kita lakukan? Uh, hmm, iya. Tahiyat awal itu apa? Dalam sholat rukun wajib apa sunnah? Hah? Tahiyat awal wajib rukun apa sunnah? Wajib apa rukun? Rukun apa wajib? Rukun wajib. Rukun dengan wajib beda bu ya. Jadi dalam satu rukun. Coba yang yang rukun apa? Satu aja sebutin rukun sholat apa? Al-Fatihah. Ya, kalau orang nggak baca Al-Fatihah nggak sah sholatnya. Ya, yang lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ya, fala sholat lahu. Siapa yang tidak baca Al-Fatihah dalam sholatnya nggak ada sholat, nggak apa, nggak ada sholat. Ya. Tidak baca Al-Fatihah nggak ada sholat nggak sah. Ya, itu kalau rukun, otomatis rukun itu kalau tinggalkan sengaja atau lupa batal. Dan cara batalnya bukan membatalkan sholat nggak bu, bukan bubar sholatnya atau diulang dari awal gitu. Cara batalinnya Enggak, bukan. Ketika misalkan lupa nggak baca Al-Fatihah, apakah diulang ke, dari awal lagi di, dibatalkan sholatnya begitu? Kan kata Rasulullah, sholatnya batal, nggak sah kalau orang nggak baca Al-Fatihah. Kita pas begitu rokat kedua, lupa rokat pertama itu nggak baca Al-Fatihah. Apakah diulang lagi sholatnya? Begitu caranya, Bu? Saya tanya. Enggak, Bu ya. Jadi kalau ketinggalan rukun ketika sholat, Sholatnya jalan terus. Jadi rokaat yang yang ketinggalan rukunya itu dia gugur. Maka nanti misalnya rokaat pertama dia lupa baca Al-Fatihah, maka dia langsung rokaat kedua ini menjadi rokaat pertama. Nah, kalau sholatnya maghrib tiga berarti jadi empat ditambah yang terakhir. Kenapa yang pertama gugur kan? Jadi terus jalan begitu, jangan dibatalkan. Nah ini kalau ketinggalan rukun dan dan dia tetap harus sujud sahwi. Sujud sahwi kapan? Yaitu di apa sebelum salam. Nah ini rukun begitu caranya hati-hati bukan berarti bubar wah nggak nggak suatu berarti ya nggak nggak nggak apa lupa saya nggak sujud ya cuma sujudin cuma satu kali maka dia dibatalkan diulang nggak nggak begitu jangan jadi terusin ya, rokaat yang tadi lupa sujud atau lupa al-fatihah itu gugur maka diganti kedudukannya dengan rokaat yang setelahnya kalau atahiyat awal itu hukumnya wajib bukan rukun ya apa wajib itu? Wajib itu apabila ditinggalkan dengan sengaja maka batal. Ditinggalkan sengaja batal sholatnya. Apabila ditinggalkan lupa maka disujud jadi diganti sujud sahwi. Jadi kalau lupa diganti sujud sahwi. Sahwi itu kata sahwan kan karena lupa begitu. Nah, jadi kalau ketinggalan tahiyat eh, bukan ketinggalan lupa tahiyat awal maka terus sholatnya terus begini Bu ya kalau lupa kalau sudah kita berdiri tegak, maka tidak boleh kembali lagi. Berdiri tegak kemudian ingat nggak tahiyat awal. Jangan kembali lagi, jangan. Sudah terusin. Karena sudah udah kembali ke rukun. nggak boleh dari rukun kembali ke wajib. Karena rukun lebih tinggi. Karena berdiri itu rukun. Kalau sudah berdiri tegak, udah terusin, jangan kembali duduk. Tapi kalau masih berjalan eh, merangkak begitu, eh, bukan merangkak apa? Bangkit, belum belum tegak nih kakinya, ingat belum belum tahiyat awal maka kembali lagi kalau belum tegak berdiri ya masih mau mau mau apa mau ngangkat gitu ya badannya kembali lagi nah begitu kalau sudah baca al-fatihah juga lupa tahiyat awal terusin al-fatihahnya nah terusin sholatnya nanti di terakhir dia uh, sujud sahwi sebelum salam sebelum salam sujud sahwi kemudian dia salam lagi ya sujud sahwinya berapa kali satu kedua sujud satu kali berdua dua ya kalau sujud dua kalau sujud uh, tilawah satu sujud sajadah itu ayat eh, sajadah ya nah jadi dua kali sujud di antara sujud di antara sujudnya itu duduknya nggak ada bacaan ya sujud kemudian duduk nggak ada bacaan sujud lagi kemudian duduk kemudian salam enggak enggak baca itu jadi enggak ada enggak disyaratkan baca itu di antara dua sujud ketika sujud dua kali sujud sahwi enggak ada bacaan ya duduknya duduknya tapi kalau sujudnya bacaannya seperti bacaan sujud sholat biasa subhana rabbiyal ala subhana ala ya ketika sujudnya kalau ketika duduknya itu enggak ada bacaan bu ya nah begitu jadi uh, sudah sujud salam lagi ya salam lagi Ustaz, ya eh, kalau bilangan Seperti berarti apa zikir mana? zikir pagi kami seratus ya. seandainya terus sehabis sholat tiga tiga iya uh, kita kadang uzur ya Ustaz. hmm. uh, maksudnya sebelumnya tiga atau uh, eh, ya begitulah mas iya itu gimana Ustaz? apa kita disebut uh, melakukan pengurangan dalam ibadah kan jadi bid'ah kan Ustaz? iya gimana itu Enggak, kalau itu zikir petang dan pagi ya, itu zikir termasuk zikir-zikir yang mutlak ya. Saya subhanallah ala eh apa subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu paling sedikit dibaca 100 kali sehari semalam 100 kali ya apabila kalau lebih boleh enggak boleh diperbanyak ya tapi yang paling sedikitnya itu adalah 100 kalau ingin dapat keutamaan apa keutamanya kan maka barang siapa yang baca subhanallah subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari Allah akan ampuni dosa-dosanya meskipun sebuah lautan atau sebuah pasir yang ada di lautan nah itu itu keutamaan kalau kita sedikit mampunya nah itu enggak termasuk bid'ah karena zikirnya zikir mutlak begitu ya tapi tidak dapat keutamaan hadis itu begitu tidak dapat ketemu hadis itu tapi kalau dalam sholat habis sholat itu harus sesuai kata para ulama tiga tiga tiga nggak boleh ditambah nggak boleh dikurangi ya karena ada itu satu paket dengan sholat hal demikian jadi zikirnya tidak boleh ditambah jadi lima puluh misalnya jadi harus sesuai tiga tiga tapi kalau pagi petang istighfar kan sebanyak banyaknya paling sedikit 100 kita Rasulullah kan berzikirlah 100 kali sehari semalam kalau lebih bagus kalau sedikit, ya berarti tidak masuk ke dalam keutamaan hari tadi yang sebutkan tentang istighfar itu. Ya, jadi itu tidak menjadi bidah enggak karena zikirnya mutlak. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu syarikalah ya. Tapi kalau kita bilang begini, diyakini bahasanya sudah nggak apa-apa baca subhanallah bihamdi itu cuma 10 kali. Nah, itu juga dapat keutamaan lah ini misalnya. Itu nggak boleh karena perlu dalil. Nah, itu bidah. Kalian mengatakan baca istighfar 20 kali nah nanti Allah akan ampuni dosa kamu sebesar gunung sangat begitu ditentukan itu itu beda karena menentukan sendiri utamanya ditentukan kemudian juga dari mana hadisnya buat sendiri palsu itu beda, tapi kalau dia tahu hadis itu utamanya kan 100 kan di curugnya tapi dia cuma sanggup 50 50 karena keadaan gitu kan saya mengakui hadis itu 100 sebenarnya dalam hadis dalam eh, dalam apa istighfar itu 100 sehari semalam dalam hadis tapi saya mampunya segini gitu kan Uh, itu tidak dikatakan bid'ah ya yang lagi kalau dia udah menentukan sendiri kemudian dia katakan ada keutamanya begini sendiri itu bid'ah ya itu bid'ah ya, nggak boleh itu menentukan keutamaannya menentukan ya, bilangan harus segini itu dari syariat hanya kita bilang mampu segitu ya nggak apa-apa itu bukan bid'ah tapi jangan terus-terusan kita di, dihitung 20 sehari terus 20 enggak mungkin kadang hari ini kita bisa kuat sampai 100 mungkin besok nanti karena sibuk kuat 50 bervariasi itu enggak enggak masalah ya fattaqullah mastata'tum kan ya, kembali pada uh, eh, firman Allah Subhanahu wa taala bertakwalah kepada Allah semampu kalian ya begitu Ibu ya itu termasuk bid'ah ya jadi catatan bid'ah itu gimana kalau sudah ditentukan begini setiap hari terus istimro begitu belum ditentukan keutamaannya begitu kata Ustaz, kata dia sendiri bilang begitu itu nggak bisa itu itu nantinya ya begitu ya sampai di sini tidak ada lagi pertanyaan Amalah dengan orang-orang aliran ini gimana Ustaz? Aliran-aliran yang kayak gini? Iya. Iya, udah jelas kan dari awal kata para ulama ya kalau yang dia udah terang-terangan ya dia kayak syiar gitu begitu maka hati-hati jangan kita jangan kita dekat dengan mereka jangan jadikan sahabat kemudian jangan mendahului salam ya kalau jawab jawab nggak apa-apa tapi mendahului enggak mendahului jangan kemudian ya, jangan memakan makanan mereka kalau si rafidah jelas makanan mereka dari apa yang disembelih maksudnya kalau yang makanan yang biasa boleh makan tapi kalau yang disembelih kata Imam Bukhari jangan dimakan syiarofitoh itu yang syiarofitoh e, eh, kemudian jangan nikahkan anak-anak kalian dengan mereka ataupun anak kita laki-laki dengan mereka udah jelas orang ini pemahamannya mu'tazilah orang ini qadariyah jangan kalian nikahkan dengan mereka dalam masalah nikah gitu ya kalau untuk berbuat kebajikan nggak ada halangan sampai orang kafir juga boleh kita Eh, buat kebajikan ya kita menolongnya karena dengan nolong dengan syarat bukan berarti mendukung uh, madhabnya manhajnya ya tapi kita karena dia seorang hamba Allah seorang manusia gitu kita uh, apa kita tolong semoga dia apa namanya uh, insaf atau yang lainnya kembali ya jadi tidak ada atau tidak menghalangi kebaikan kepada dia ibu ya yang jadi masalah jangan jadikan soh, apa sahabat uh, teman dekat jangan jadikan apa misalkan dinikahkan jadi ya dinikahkan dengan keluarga kita atau yang lainnya nah ini amalnya begitu untuk kebaikan memberi makanan boleh membantu sedekah yang lainnya misalkan kalau dia orang miskin ya nah, jadi hati-hati tapi kalau duat duatnya dai dainya jauhi itu ya jangan jangan diambil ilmunya jangan duduk di majelisnya jangan menukil perkataannya jangan baca bukunya kayak buku-bukunya syiah Rafiullah jangan dibaca Nah, jangan dinukil perkataannya, jangan dihadiri majelisnya. Orang-orang khawarij juga sama, orang-orang yang keras, orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin, jangan hadir di majelisnya. Jangan duduk di majelisnya ya. Atau orang yang maulidan juga jangan duduk di majelisnya, tetap berbuat baik kepada mereka, kebaikan boleh, tidak ada larangan.